الحمد لله الذي جعل الليل والنهار فتنة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا اللهم صل وسلم على نبينا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن kita gunakan nikmat itu dalam rangka ketaatan kepada Allah. Kita bersyukur orang yang diberi nikmat oleh Allah tetapi itu menggunakan nikmat itu untuk durhaka kepada Allah Sesungguhnya Allah memerintahkan kita bersyukur bukan karena membutuhkan syukur kita. Allah memerintahkan kita bersyukur karena Dia ingin menambahkan nikmatnya kepada kita lain syakartum lagi Seorang nasara pernah senantiasa kita sampaikan kepada dan kita. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semoga bahkan salawat kita ini Allah menganugerahkan kepada kita kecintaan yang sangat dalam kepada Rasulullah. Karena tidak mungkin terjadi orang menaulagani orang yang dia tidak cintai sesungguhnya orang itu anak seagama dengan dia baik cinta. Kau ini tidak empat ratus lima Demi Allah, waktu yang telah kita lalui begitu cepat. Jika waktu yang telah kita lalui begitu cepat, maka pasti yang akan kita lalui akan lebih cepat. Sudahkah siap bekal kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sebaik-baik perkara itu adalah takwa. Yusiku wa nafsi bi taqwa. Kalau dulu sudah lima tahun lalu. Tema khutbah kita kali ini adalah hubungan manusia dengan dunia. Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Pergantian siang dan malam adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman. Ayat itu menyuruh kita untuk mempelajari hubungan kita dengan manusia melalui ciptaan-ciptaannya yang kita lihat, yang kita alami agar kita belajar tentang satu bagi pada ini Allah Subhanahu Saya pernah mendapatkan perenungan tentang hubungan manusia dengan dunia. Hubungan manusia dengan dunia ibarat hubungan samudera dengan kapal. Seperti hubungan lautan dengan perahu atau kapal. Sesungguhnya laut itu sangat indah. Ketika ombaknya tidak terlalu Lautan Laut yang hijau ombaknya tidak terlalu besar menemukan laut untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita dapat menggunakan air lautan dan samudra sebagai sarana kita untuk mencapai tujuan. Lalu kita bisa gunakan sebagai sarana untuk mencari makanan. Lautan awal kita mencapai sebuah perjalanan, tetapi lautan bukan tujuan. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah swt? Lautan adalah sesuatu yang kita lewati. Tidak terpikirkan bagi kita untuk tinggal Allah. Maka dunia Apa jadinya jika kita menjadikan lautan itu sebagai akhir ini? Maka kita akan Dan tidak bisa terima itu. Kita bisa halalkan segala cara untuk mencari harta, karena harta adalah tujuan kita. Seperti dan apabila menjadi tujuan kita, maka kita akan tenggelam. Kau juli sedang kita tapi mereka Allah. Jadi air laut tadi itu adalah dunia, kapalnya adalah lautan itu bisa menjadi sebuah sarana? Ketika air laut itu berada di luar kapal. Ketika air lautan itu berada di luar kapal, maka kapal itu masih akan terus melaut dan berada dalam kendali. Tapi apa yang terjadi apabila air lautan itu kita izinkan masuk ke dalam kapal? me membuat kita abai kepada perintah Allah. Itu yang membuat kita menabrak aturan-aturan agama. Kamu ini tidak beriman kepada Apabila dunia dan yang diciptakan dengan dengan siapa Tidak ada lain Allah Dan Allah menjadikan dunia diciptakan untuk kita, tidak untuk dijadikan dunia. Akan tetapi Allah menciptakan dunia berita mendatangi Aisyah radhiyallahu anha umur mukminin minta diceritakan ceritakan tentang ibadahnya Rasulullah SAW. Setelah tiga orang sahabat ini mendengar cerita tentang ibadahnya Rasulullah SAW, tiga orang sahabat ini menggelengkan kepala sambil berkata tidak ada apa-apa yang terjadi ibadah kepada tiga ibadahnya Rasulullah SAW. Lalu ketiganya pun bertekad Kata yang pertama, kalau demikian aku tidak akan pernah tidur di malam hari. Aku akan bangun sepanjang malam hari untuk sholat. Yang kedua berkata, kalau demikian aku akan terus setiap hari berpuasa di siang hari. Yang ketiga berkata, aku tidak akan mendatangi istri, aku tidak akan menikah. Aku kan membandingkan ibadah sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah memanggil ketiga orang ini. Lalu berkata, aku dengar kalian berkata ini dan itu. Kalau kalian tidak ada yang lebih takut melebihi Tidak ada yang lebih takut kepada Allah melebihi aku. Tapi aku tidur di malam. Aku juga ada puasa di malam. Aku juga membiarkan Siapa yang menyelisihi ajaran kepada Nabi, maka dia juga termasuk kita memisahkan diri dari dunia. Konsep suhud di dalam Islam bukan berarti tidak ada praktik dengan dunia. Tetapi suhud adalah ketika engkau menjadikan dunia sebagai sarana. Itulah saat kau suhud. Suhud itu bukan tidak memiliki dunia, tapi suhud itu ketika engkau mendefinisikan dunia sebagai sarana. Di saat itu engkau telah melakukan suhud. tapi pun itu ketika engkau tidak mengizinkan apapun di dunia ini memiliki dirimu kecuali Allah. Zuhud itu bukan konsentrasi dengan dunia, tetapi melihat dunia sebagai syarat. Zuhud itu bukan berarti engkau tidak memiliki sesuatu, tetapi engkau tidak mengizinkan segala sesuatu memiliki bilang kepemilikan itu bukan masalah, kan? Tapi di mana engkau meletakkan kepemilikan di situ masalah. Ketika engkau meletakkan dunia tadi, lautan tadi di dalam kapal, maka akan terbelah dan juga engkau akan terbelah ketika engkau meletakkan dunia ini di dalam kapal yang bernama dunia. Makanya Sayyidina Ali berkata dalam doanya Letakkan diri itu jangan kita selalu letakkan diri yang di Semua yang diletakkan di tangan Sudah kita tinggalkan Ketika ada yang lebih penting Tetapi sesuatu yang sudah kita letakkan di hati Itu berarti itu yang paling penting Jika wajar Ketika urusan dunia itu diletakkan di hati Allah dunia itu kecuali lahirun walahu, lahirun walahu. Sesuatu yang melalaikan dan lain permainan. beliau di tengah dunia sebagaimana yang Rasulullah sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. semua pemahaman yang dalam tentang hubungan seorang muslim dengan dunia. Apa kata Rasulullah SAW? Tidaklah hubunganku dengan dunia kecuali sebagai seperti seorang sapi. mengapir sejenak bernaung di orang yang menjadi ribu kemudian setelah ya, itu. Lihat bagaimana Rasul mengatakan hubungannya sebagai seorang musafir, ya, Rasul ingin mengatakan bahwa musafir tidak lama, tidak akan selalu melekat ke tempat dia sedang mampir, tidak akan menghabiskan seluruhnya itu hanya untuk kepentingan waktu sesaat. Seorang turis muslim datang ke Indonesia karena dia turis muslim bukan hanya tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat bersejarah yang dia kunjungi, tapi rumah-rumah para ulama yang berikut. Ketika dia berkunjung kepada salah seorang ulama, dia lihat di rumahnya ulama ini sederhana sekali. Tidak ada barang mewah, ada hanya rak buku, kemudian meja, tidak ada barang-barang mewah. Lalu kemudian ini berkata, wahai pakai, rumahmu itu apa ya? tidak ada sesuatu yang berharga tidak banyak barang di rumah orang lain eh, Pak Kiai Pak yang pun berjawab kenapa kau menanyakan aku yang tidak memiliki banyak Kata sesungguhnya kau datang dari negara yang lain ke sini hanya membuat membawa ransel ransel kau bertanya kepada dirimu Mengapa kau jauh-jauh dari negara datang ke sini hanya ransel? Kemudian ibu Yusuf ini menjawab, bukan cuma tulis Pak Kiai. Aku secara biasa sedang meninggalkan karena Pak Kiai الرجيم اتقوا الله حق تقاته قال تعالى بعد الآية التي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يقبل سبيل على الأنبياء استغفر الله العظيم استغفر الله وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين حدث ربنا سبحانه وتعالى يا ربنا الحمد لله رب العالمين اللهم تعالى كانت ولا تجعل في قلوبنا اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعل الدنيا في قلوبنا اللهم سخر الدنيا في عيوننا اللهم سخر الدنيا في أمرنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم اجعل رأينا يوم القيامة واخرج عن خالق خواتمه كل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن أحييهم برحمة فيا أرحم الراحمين وملائكة المؤمنين إلا أن نسأل الله لنا سبحانه وتعالى وسلام على الحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة